penuh rahmat Ramadan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan sebuah ayat saja Di antara lima ayat yang terkait dengan siang Ramadan ayat 183 sampai 187 adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan siang Ramadan salah satunya adalah ayat ke 186 A'udzubillahi rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فيستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي dan apabila hamba-hambaku salahkah bertanya kepadamu Hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam anni tentang diriku Fa'inni qarib Maka jawablah Inni qarib Sesungguhnya aku sangat dekat Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikenal Allah Pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala di awal ayat ini Fa'inni qarib Sesungguhnya aku dengan hamba-hambaku Ini merupakan satu isyarat yang sangat halus Sangat lembut dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar hamba-hambanya mendekatkan diri kepadanya Kalau Allah saja sang pencipta kita ya. Kalau Allah Rabbul Alamin Sang pencipta jagat raya Pemilik jagat raya Pengatur jagat raya Pemberi rizki jagat raya Dekat kepada hambanya Bukankah Seharusnya kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal ayat ini sebenarnya perintah dari Allah tetapi tidak menggunakan bentuk kata perintah sangat halus sekali sangat lembut sekali dan Allah menggunakan kalimat yang sangat halus mengapa Allah menggunakan kalimat yang demikian karena ayat ini wa idza sa'alaka ibadi anni adalah merupakan deretan atau rangkaian ayat-ayat tentang siang mulai ayat 183 di mana pada ayat 183 itu Allah menerangkan tentang tujuan puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat 185 Allah menerangkan tujuan dari puasa yang kedua yaitu agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur la'alakum tashkurun litukmilul iddata litukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun dan supaya kamu menyempurnakan bila bulan bilangan bulan puasa itu walitukabbirullah dan supaya kalian mengagungkan Allah walitukabbirullah ala mahadaku sesuai dengan ya ditunjukkan kepada la'alakum tashkurun supaya kamu selalu bersyukur selalu bersyukur dan ayat ini adalah tujuan puasa yang kedua agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa bagi orang-orang yang pandai bersyukur ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu sudah cukup untuk menyentuh hatinya untuk mendorong dirinya mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya meskipun Allah tidak menggunakan kata perintah seperti dalam ayat-ayat yang lain misalnya Udu'uni astajib lakum perintah yang sangat tegas Udu'uni astajib lakum berdoalah kalian kepadaku niscaya Saya akan kabulkan untuk sangat halus ayat ini Kemudian dilanjutkan ayat itu dikatakan oleh Allah Uji budak watadai Uji budak watadai Aku akan mengabulkan doa Orang yang berdoa Ida ini, Kalau dia mau berdoa kepada Kalau dia mau berdoa kepada Ini sama Allah tidak menggunakan kata perintah untuk berdoa berdoa tetapi Allah hanya menyebutkan uji bunda watad darai, Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa Ini pun sama Kalimat halus yang maksudnya menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Allah itu siap malam turun ke langit dunia untuk mempersilahkan hamba-hamba yang berdoa dan meminta kepada kepada kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberikan Allah, dalam sebuah hadis diterangkan betapa sambutan Allah kepada hamba-hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa. Padahal dialah pencipta kita, disebutkan dalam hadis bahwa apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah sejengkal saja maka Allah akan menyambutnya dengan mendekat pada hambanya itu sedepat sedepat Idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu ilayya ba'd kalau seorang hamba mendekatkan diri kepadaku pada Allah sibro sejengkal saja maka kata Allah taqarrabtu ilayya ba'an aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepak sejengkal banding sedepak bapak-bapak ibu-ibu ya Allah luar biasa sambutan kepada orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepadanya termasuk sambutan Allah kepada orang yang mau bertobat saat dia misalnya terlanjur mengerjakan kesalahan, mengerjakan dosa, kemudian tersadar lalu kembali ke jalan Allah, ini pun oleh Allah disambut dengan luar luar biasa dan bertobat itu adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah setelah sekian lama mungkin jauh darinya. Juga digambarkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu sangat-sangat gembira apabila hamba-hambanya yang bersalah itu mau bertaubat kepadanya dan kegembiraan Allah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah itu sungguh lebih sangat gembira daripada seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh di padang pasir kemudian dia kecapean di tengah jalan lalu beristirahat di satu tempat tertidur dia di tempat istirahatnya setelah terbangun kuda tunggangannya dan bekalnya yang ada di atas kuda tidak ada padahal perjalanan masih sangat jauh pasir pipa ke pasir kita bisa membayangkan betapa susahnya sang musafir itu kemudian dia mencari kemana-mana kuda tunggangannya tidak ketemu juga sampai dia berputus asa kembali ke tempat istirahatnya karena susah karena sedih dalam kesedihannya itu dalam keputus asaannya itu tiba-tiba udah tunggangannya datang dari satu arah ke tempat istirahatnya itu utuh dengan bekalnya. Bapak-bapak, bagaimana? Gembira sekali tentunya. Kita bisa bayangkan bahwa dia sangat gembira sekali menemukan kembali kuda tunggangannya beserta bekalnya yang masih utuh untuk melanjutkan perjalanannya yang masih panjang. Kata Rasulullah, Lallahu asyaddu farahan Sungguh Allah lebih sangat gembira bitaubati abdihi dengan taubat hambanya daripada gembiranya sang musafir tadi menemukan kembali kuda tunggangannya dan bekalnya yang telah dicari kemana-mana nggak ada lalu tiba-tiba datang datang lagi subhanallah subhanallah bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberikan Allah semua ya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya berusaha untuk memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala Insya Allah doa-doa kita akan diijabahi akan dikabulkan oleh Allah asalkan kita memenuhi persyaratan yang disebutkan di ayat selanjutnya di lanjutan ayat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي maka hendaklah mereka yastajibuli. Jadi kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Falyastajibuli." Hendaklah mereka hamba-hambaku itu yastajibuli memenuhi seruanku memenuhi seruanku memenuhi ajaran Allah, memenuhi perintah-perintah Allah. Perintahnya untuk menjalankan berbagai kebaikan, berbagai amal soleh. Juga perintahnya untuk menjauhi larangan-larangan. Kalau kita sudah melakukan istijabah terhadap Allah, kita penuhi seruan Allah, kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin akan mengabulkan doa-doa kita. La'allakum sudur, la'allakum sudur. Mudah-mudahan mereka hamba-hambaku itu selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, selalu terpimpin dalam kebenaran. La'allakum sudur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberikan Allah Ya sujud itu akar katanya adalah arusdu Arusdu itu lawan dari al Kesesatan Kesesatan, kebatilan Maka arusdu itu bisa bermakna kebenaran atau petunjuk Atau petunjuk La'alahum ya adalah harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya agar kita selalu berada dalam petunjuknya dan itu adalah dengan usaha-usaha kita di antaranya selalu berusaha mendekatkan diri, selalu banyak berpikir dan berdoa kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu tetap berada di jalannya, di jalan yang benar, menjaga kita dari tergelincir dari jalannya. Aku qauli hadza wassalamualaikum. innahu rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.